idza ja'akal mu'minat minat ulatul ahmal ya ma makna alismul ismul mufrad wala mulhaqan wala minal asma'il ah, masa belum hafal bertahun-tahun ما معنى الصرف tanwin تنوين أو bil بالكسرة الصرف adalah tanwin atau jar dengan kasrah kalau ada isim yang dikatakan munsharif maka dia adalah isim yang bisa menerima tanwin dan juga jar dengan kasrah ma makna jam'u taksir ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين أو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين ya مع تغير min sighati mufradi harus mungkin juga itu saya nggak menghafal ingat ya kemudian yang berikutnya belum ini ya sudah ya jam'ul munafis salim. Ma huwa al ism al akhar alladhi huwa asah huh? nama lainnya apa yang lebih bagus dari jamul manatsi salim jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain kenapa bahwasanya penamaan Syama wa Salim. Ya, kalau diganti dengan majumi abi alifin wa ta'in mazidatain itu lebih tepat. Lebih mencakup, eh? Oke, okay, <clears throat> Hah? Arwan? Mana yang lebih luas cakupannya antara jam'ul munafi salim dengan majumia bi alifin wa ta'in mazidatain. Kenapa? Kenapa? Tidak semua? Ya, tidak semua jamak muannats salim itu adalah isim yang muannas. Seperti contohnya apa? Hamma muzakkar dijamakan dengan jamak ini. Yaitu apa? Hammamat. Kalau kita kan kita katakan hammam, muannats salim di sini muzakkar. Iya kan? Tapi kalau kita katakan dengan nama lain tadi majumi abi alifin watain mazidatain maka hamamat masuk kepada jama ini. Kemudian alasan yang lainnya apa, Masurah? <coughs> Kalau tadi karena di antara satuannya ada yang muzakar, yang lain. Dikatakan salim, selamat. Ya, jama menurut salim. Kan? Ya, karena di sana ada dari jama ini yang mufradnya mengalami perubahan sehingga kalau dikatakan salim enggak pas iya kan jamul manatsi salim sama ya apa sajidah dijamakan menjadi sajadat berubah harokatnya dari sukun kepada fathah nah itu sehingga penamaan tadi yaitu apa majumi abi alifin watain mazidatain itu lebih asmal lebih mencakup tapi bisa dijawab ini bisa dikasih udur ya al musonif udurnya apa boleh juga dikatakan jamak muanatsi salim Udurnya apa? Siapa yang bisa? Ya. Alal ghalib. Beliau menamai dengan nama ini karena keumuman dari contoh-contoh adalah seperti itu keadaannya. Mu'anas dan salim. Kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Dari apa? Dari apa? Tanda Rafa itu dhammah. Iya kan? Telah disebutkan bahwasanya dhammah itu menjadi tanda bagi rafa di berapa tempat? Empat. Yang pertama fraud. yang kedua yang taksir ketiga, yang keempat ilmu mudhari allazi lam yattasil bi akhir syai'. <clears throat> Kemana aja sakit? Ikhlas. Enggak lihat-lihat. Hah? Iya wa fil al mudhari' allazi lam yattasil bi akhiri syai' dan pada fil mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Jadi tempat yang keempat dari dhammah adalah pada fil mudhari' yang akhirnya tidak bergandengan dengan sesuatu pun. Dan sesuatu yang bergandengan dengan fil mudhari' yang menghalangnya dia dari rafa dengan dhammah itu ada dua. Pertama an-nun as-salasah, tiga nun Iya, apa saja? Anun asalasa. Tiga nun ini yang kalau bergandengan dengan fil mudhari maka dia tidak lagi rofa dengan dhamma. Bahkan menjadi mabni nun niswa. Kemudian apa lagi? Nun taukid khafi pada nun taukid sakila. Dan yang kedua, ad ira asalasa. Tiga domir. Gampang kan ngapalannya kan? Ya. Apa itu tiga domir? Alif nain. wawul jamaah, yaul mukhatabah. Jadi kalau ditanya, Ya. Apa yang dimaukan dengan syai? Antum jawab Anun nun asalasa, tiga nun. Nun niswah seperti yadribna, yurbi'na, nun taukid, khafifah. Yang ketiga nun taukid, saqilah. Kemudian apa? Abdomair asalasa, tiga bomir. Itu apa? Aliful itsnain, wawu jamaah, yaul mukhatabah. Kalau ada film mudhari yang dia bersambung akhirnya dengan nun taukid, maka dia mabni di atas fathah. Kalau ada fil mudhara yang akhirnya bersambung dengan nun niswah maka dia mabni di atas sukun. Kalau ada fil mudhara yang akhirnya bersambung dengan waw jamaah, yaul muhatabah alif litnain maka dia rafa'nya tidak lagi dengan dhammah, tapi dengan thubutu annun. <coughs> Yang aktif ya. Gak usah sibuk nulis nyatet ke depan aja, masalah nulis nanti. Iya. Ya, nahu contohnya narfa'u darajatin man nasha, Narfa'u darajatin man nasha. Ini ada dua qiraah terkait dengan darajat. Di sana ada yang dibaca dengan apa? Tanwin. Narfa'u darajatin man nasha. Ada juga yang dengan kasrah mudhaf. Narfa'u darajati man nasha. Qiraah yang kita baca dengan apa? Tanwin atau tanpa tanwin? Dengan tanwin. Narfa'u darajati man nasha. Di sana ada qiraah yang lain tanpa tanwin. Narfa'u darajati man nasha Coba di Arab. Narfa'u <clears throat> bersama-sama yang keras. Narfa'u. hilul mudhari'un marfu'un. Itajaru bihi min an wal jazi wa 'alamatu rafi' dhammatu zahiratu 'ala akhirih. Wa fa'iluhu fihi wujuban taqdiruhu darajatin ya kalau kita membacanya dengan tanwin apa darajatin dia sebagai dzarf Zarf makan mansub. Wa alamatun nasbihi al-kasrah niyabatan annahu jam'ul muannats salim. Man ismun mausul mabni ala as-sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Tadi kan darajatnya sebagai apa? Borof. Berarti maf'ulnya narfa adalah man. Iya kan? Nasya'u fi'lun mubari'un man mansubun. Ayo antum yang latihan kok saya terus yang belajar. Ya. Nasya'u fi'lun mudhari'un. Pinter sendiri aja nanti. <laughs> Marfu' li tajarrudihi min an-nasib wal jazim wa 'alamatu raf'ihi ya ad-dhammatu zahiru 'ala akhir wa fa'iluhu. Ya. Ana maf'uluhu mahdhuf. Maf'ulnya mahdhuf, takdirnya Nashau, Nashau. Kami mengangkat derajat-derajat orang yang kami kehendaki. Nasya'uh. Dan itu juga bomir yang mahbub itu yang merupakan maf'ulnya merupakan robit yang mengikat antara isi mausul dengan apa? Jumlah silah. Yang namanya jumlah silah harus ada robitnya ya kan? Yang mengikat antara isi mausul dengan jumlah tadi. Seperti ja'a ya, Zaidun alladzi oma misalkan abu pada koma ada dombir huwa kembali kepada alladzi Ya. Nah, kemudian kalau kita baca darajati, i'rabnya apa darajati? Narfa'u darajati man nasha. Darajati i'rabnya apa? Maf'ulun biman subuh alamat nasbi al-kasra ah, al-kasra niyabah li'annahu jam'ul manafis salim. Ini cepat biar kita apa? berpikirnya cepat ya wahwa darajat darajat wahwa mudhof <laughs> man ya seperti tadi si usul tapi pada mahalnya apa Si usul mabni ala sukun mahali jarin sebagai mudhofun ilai, mudhofun ilaih dan yang setelahnya jumlah silah Ya, seperti tadi dan jumlah silah itu tidak ada mahal dalam i'rab Wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu yad'u ila daris salam. Coba di Arab bersama-sama. Wallahu. Ya wawu ibtidaiyah ataupun istinafiyah. Allahu. Ya lafdu jalalah. Mubtada marfu' bil ibtida wa alamat raf'i. Ya cepat ini biar. Ya. Yad'u. Ya. Iya. Ya wa fa'iluhu takdiruhu huwa ila ya, iya jar wa ila dari salam jar majrur yang muta'alik dengan yad'u kemudian jumlah fi'liyah min yad'u fi mahalli rafi sebagai khabar khabar kalau antum sempurnakan bagus ila harfu jar dari si majrur bi ila bahwa mudhaf salami mudhaf ilai majrur gitu <clears throat> kemudian ya yeah. Di sini apa tujuan beliau menyebutkan contoh dengan wallahu yad'u untuk menunjukkan bahwasanya rafa'nya fil mudhari ada kalanya dengan harokat apa? Zahirah ada kalanya dengan harokat muqaddar. Di sini ya yad'u apa yang menghalangi munculnya dhammah? Marfu alamat rufi dhammah muqaddar ala akhirih. Mana min dhuhriha? As-siqal, as-siqal ya, as-siqal maksudnya. Karena berat. ya Yad'u bisa cuma berat sehingga ditinggalkan. Beda ya antara ta'adzur dengan siqol. Kalau siqol itu bisa diucapkan, masih mungkin diucapkan cuma di situ ada rasa berat sehingga ditinggalkan. Kalau ta'adzur sama sekali tidak bisa menerima harokat seperti alif. Iya kan? <clears throat> Yas'a nggak bisa. Yang namanya alif di harokati. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Adapun wawu maka dia wawu menjadi tanda bagi rofa di dua tempat. Iya. Yang pertama fi jam'il muzakkar salim pada jamak muzakkar salim. Catat ini definisi dari jamak muzakkar salim dan besok harus sudah hafal maknanya atau definisinya yaitu pakai bahasa Arab Indonesia. Bahasa Arab ya. Kullu madalla ala aksara min ithnain. Kullu madalla ala aksara min Setiap kata yang menunjukkan lebih dari dua muzakkar. Ma'asalamati mati bina'i mufrodih ma'asalamati bina'i mufrodih. Dengan selamatnya tentukan mufrodnya minat taksir dari taksir dari adanya apa perubahan. Ya. Wa kana lahu mufradun min lafzi dan dia memiliki mufrad yang diambil dari lafadznya. Seperti muslimun, muslimun. Itu kan ada. Ya, lafad mufradnya. Saya ulangi, kullu ma dalla ala aksara min itsnain ma'a salamati bina'i mufradih. Setiap yang menunjukkan lebih dari dua muzakar dengan selamatnya bentuk mufradnya ketika dijamakan. Selamat dari adanya perubahan. Wa kana lahu mufradun min lafzi dan dia memiliki bentukan mufrad dari lafadznya. Muslimun muslim. Ya kan? Wa kana wahiduhu alaman li muzakkar sifat dan mufradnya itu diambil dari alam nama atau dari sifat seperti dari si dari alam Muhammadun Muhammadun dari sifat qaim qaimun <clears throat> wa kana wahiduhu alaman li muzakkarin au sifatan sekali lagi kullu ma dalla ala aksara min ithnaini ma salamati bina'i mufradihi min at-taksiri wa kana lahu mufradun min lafzihi wa kana wahiduhu alaman limuzakkar au sifatan. Setiap yang menunjukkan lebih dari dua laki-laki dengan selamatnya bentuk mufradnya dari perubahan dan dia memiliki mufrad dari lafadznya dan dia atau mufradnya merupakan alam nama laki-laki ataupun sifat bagi laki-laki. <clears throat> Ini lengkap. Dengan definisi ini akan mengeluarkan mulhak dengan jamak mudzakkar salim. Di sana ada isim yang bentukannya seperti jamak muzakkar salim tapi dia tidak dinamakan dengan jamak muzakkar salim. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Ya, tidak memenuhi syarat-syarat dari apa? Jamak muzakkar salim. Seperti Ishrun. Ini menunjukkan lebih dari dua Cuma tidak ada bentuk mufradnya, ya kan? Ishrun. Apa mufradnya? Enggak ada. Bukan ishrun. Ya, juga sinun. Mufradnya apa? Sanatun. Beda. Ada taksir itu kan. Sanatun jadi sinun. Maka ini bukan apa? Jamak mutakar salim, tapi mulhak. Digabungkan kepada jamak mutakar salim dalam hal i'rab, tapi dalam hal salah nama beda. Yang memenuhi syarat dikatakan jamak mutakar salim yang tidak terpenuhi pada syarat Dikaitkan dengan apa? Mulhak atau mahmul dengan kepada jamak muzakkar salim. Baik kita baca fi jam'il muzakkar salim pada jamak muzakkar salim. Jadi wawu yang merupakan tanda kedua dari rofa setelah dhammah ini menjadi tanda bagi rofa di dua tempat. Yang pertama pada jamak muzakkar salim. Wa ma humila alaih dan apa yang dibawa kepada jamak muzakkar salim dari isim-isim yang bentukannya seperti jamak muzakkar salim hanya saja tidak terpenuhi padanya syarat dari jamak muzakkar salim. Aishrun, ahlun, aradun, sinun banyak. <clears throat> Idun, izun, nahwu contohnya yauma idzin yafrahul mu'minun. Ya. Yauma idzin yafrahul mu'minun. Coba di rab yauma idzin banyak faedah di sini. Yauma idzin yafrahul mu'minun Yauma dharf apa? dharf zaman man subu alamatu nasbi <clears throat> fathah dhairu ala akhirih. Iz dharf mabni atau majrur. Nah ini mungkin saya jelaskan terkait dengan iz ada khilaf. Tapi yang rojih itu pendapatnya kebanyakan ahli nahu bahwa iz adalah e, eh, mudhafun ilaih dia mabni ala sukun. Ya. Barfuz zaman mabni ala sukun fi mahali jarin mudhafun ilaih. Kok mabni? Ya, padahal di sini di kasroh. Iya kan? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian tanwinnya di sini yang masuk pada id adalah tanwin iwab. Ya, bukan tanwin biasa. Ya, <clears throat> tapi tanwin iwab yang merupakan ganti dari jumlah. Ya. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabim sayghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun maksudnya wa yawma idz ya ghalabatir rum maksudnya di hari ketika orang-orang Romawi berhasil mengalahkan bangsa Persia maka bergembiralah kaum mukminun karena ketika itu orang-orang Romawi adalah ahlul kitab jadi di sini id menggantikan apa? jumlah. Seperti contoh yang lain, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Panjang ya. Wa qala insanu ma la yauma idzin. Yauma idzin tanwin di sini menggantikan dari apa jumlah. Yauma idz zulzilatil ardu zilzalaha. Singkat bahasa Arab ya. Jumlah yang begitu panjangnya bisa digantikan dengan tanwin. Iya. Kemudian di sini <clears throat> tadi pertanyaan tadi kenapa kita katakan dia mabni dari sukun kemudian kenapa di sini ada tanwin dan dikasroh lagi. Sudah ada tanwinnya, ada kasrohnya lagi. Iya. Kita jawab bahwasanya di situ ada pertemuan dua sukun. Ada pertemuan dua sukun. Sukun yang ada pada zal iz, sukun kan? Dengan sukun yang ada pada tanwin yang merupakan ganti dari jumlah tadi. Di sini ada pertemuan dua sukun kan? Kita kalau membaca kembali definisi dari tanwin apa? Nunun sakinun, nunun sakina, ya kan? Nun sukun. Tapi pada pelafatan saja kan, an in un Sukun kan akhirnya kan? Di sini ada pertemuan dua sukun, sukunya ada pada id dan sukunya ada pada apa? Tanwin. Sulit membacanya kan? Yauma idin idin Ya. Maka dimudahkan dengan kasroh. Maka di dikasroh karena apa? iltiqa sakinaini wa yauma idzin. Sehingga kita katakan bahwasanya id adalah apa? dzarfu zaman mabni ala sukun. Fi mahali jar mudhaf ilaih. Sedangkan tanwin iwadun anil jumlah di sana ada pendapat yang mengatakan bahwasanya izin di sini mu'rab seperti al-akhfash. Kata akhfash, al-akhfash izin di sini karena dia sebagai mudhof ilai, maka dia mu'rab. Maka kita katakan kata al-akhfash i'rabnya izin mudhofun ilai majrur wa alamatu jari kasra yang seperti antum persangkakan tadi. Tapi yang roji tadi yang pertama, itu itu apa? Mabni, apa ilahnya masih ingat enggak? kemarin ila ila yang menyebabkan mabni uh, menyebabkan mabninya isim. Ada empat kan? Kira-kira masuk yang kemana? Ada asyabul wabri ada asyaba al-istimali, ada asyaba lagi? Hah? Iftiqori, ada asyaba lagi? Hah? Ada empat. awabri istimali, iftiqori, maknawi. Empat. Ini maksudnya kemana iz ini? Iftiqor. Kebutuhannya kepada jumlah yang menyempurnakan juga bisa juga kepada wabri ya kan dari sisi peletakannya dari dua huruf. Berarti sama dengan huruf kan, bisa dari dua sisi ini dia menjadi mabni. <clears throat> bisa irobnya mengirob yauma itu bisa jadi ya, dikatakan yauma adalah apa? Zarfu zaman mansub. Ya, bahwa mubaf id zarfu zaman mabni ala sukun fi mahal jari mudhafun ilaihi wa tanwin iwadun 'anil jumlah allati qablaha. Yafrahu <clears throat> Ya Yafrahu fi'lun. Ya, cepat. Ya, terus. Ya, al-mu'minun. Fa'ilun marfu. Ya, niyabah. Li'annahu. Ya, yang memansubkan yauma adalah fi'il yau fa yafrah. Ya, itu. Amilnya. In yakum minkum ishruna sabirun. Jika ada di tengah-tengah kalian ishruna sabirun. Sepuluh orang yang sabar. Di diirabin harfu syartin jazimin ya yajzimu fi'laini yakun Hilo syarat majumun bi in. Wa alamatu jazmi? Iya. Minkum jarun <clears throat> wa majrur fi mahalli raf'in nah, nasbin ya khabar dari yakun. Al muqaddam khabar yakun yang didahulukan. aishrun sebagai ismu yakun. Lanjutkan marfu' wa alamat rafi al waw niyabah li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Jadi 20 adalah mulhaq, bukan jamak mudzakkar salim tapi mulhaq, tapi i'rabnya sama dengan jamak mudzakkar salim. Kenapa dikatakan 20 ini mulhaq? Bukan jamak mudzakkar salim? Karena tidak terpenuhi padanya syarat yaitu nggak boleh memiliki bentukan mufrad. Sabirun i'rabnya cepat na'tun li 20 na'tul marfu' marfu' mithlu wa alamat rafi al ni apa? Liannahu. Ya. Kalau antum bantu saya Arabnya cepat dapat banyak bahasanya tapi kalau lambat ya sedikit-sedikit. Wabil asma'i sittah. Ya udah jam 10 ya. Ada pertanyaan? Silakan. Wa min ayatihil jawari Arabnya. Sudah kan kemarin? Yang ditanyakan apa? Al-Jawarinya. Al-Jawarinya kan? Iya, yang ditanyakan Al-Jawari kan marfu. Iya, paham. Ya, maksudnya Al-Jawari itu kan yang ditanyakan kan? Ya tentang Al-Jawari, kalimat Al-Jawari kan? Sudah kan kita jawab ya? Al-Jawari mubtada muakhor marfu wa alamat rafihi ad-dhamma al-muqaddaru 'ala al-ya al-mahdhufah. Tanda rafa'nya adalah apa? Bommah. Muqaddarah di atas ya yang dibuang. Mana amin duhuriha? As. Apa? Al-jawari. As. Tikol Jawariu. Aslinya. Yang lain. Apa? Iya. Di sana ada yang dikiaskan. Jadi yang mulhak dengan jamak mutakar salim ada yang di sana yang dikiaskan seperti babnya sinun. Ya, nanti insya di tempatnya. <laughs> Ada kalau antum belajar alfiah di situ ada. Ya. Banyak arabun, ibun, sinun. Ya tadi dari definisi tadi yang kita sebutkan. Ya, setiap isim yang menunjukkan lebih dari dua. Ini masuk semua mungkin yang mulhak juga ya. Ya. Kemudian dengan selamanya bentuk mufrodiyah ketika dijamakan. Maka keluar dengan ini sinun. Kenapa? Karena sinun beda dengan mufrodnya. Sanatun. Iya kan? Fathah. Ketika dijamakan sinun. Berarti ini tidak selamat bentuk mufrodnya. Berarti ini mulhak. Iya kan? <laughs> Kemudian dia memiliki bentuk mufrod. Dengan ini keluar apa? Ishrun. Iya kan? Keluar ishrun. Gitu. dan yang bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim ini ada dua. Yang pertama isim yang jamid yaitu alam nama Zaidun, ya Muhammadun, juga sifat sifat bagi yang mudzakkar yang berakal. Alimun, sajidun, qaimun, ya itu. Dua yang bisa dijamakkan dengan jamak ini. Yang lain ada bahasanya sendiri itu. Ya, kalau mau lebih luas. Ada yang dikiaskan, ada yang tinggal kita hafalkan, kita ambil dari mereka. Yang lain enggak ada? Bisa Fahmi? Nanti insya Allah. Eh? Hmm. Ya, ewabnya eh, itu. Iya, tergantung masjid telahnya. Banyak kan dalam Al-Quran juga seperti yoma izin, yoma izin. Pokoknya kalau ada tanwin yang masuk pada id, itu mesti iwadun ada jumlah. Mesti tanwinnya menggantikan dari jumlah. Tapi kalau tanwin yang mengiringi kullun dan ba'dun itu tanwinnya iwadun dari isim, satu isim. Kullun ilaina roji'un. Di sini juga sama, tanwinnya iwad, artinya kullu insanin. Jadi ada yang menggantikan dari apa jumlah tanwin ini? Ada juga yang menggantikan dari apa? Dari isim seperti tadi kullun ilaina roji'un, masih kullu insanin. Ada juga yang menggantikan dari huruf seperti jawarin, ghawashin. Jawarin, ghawashin. Di sini tanwinnya menggantikan dari Iya. Jawari dibuang digantikan dengan tanwin. Iya. Ghawashi dibuang digantikan dengan tanwin. Sudah dibahas ya? Di mutamimah ya, ada eh, di syarahnya ya. Iya kan? ya awal-awal mungkin anak belum sempat ya. Yang lain nggak ada? Ya sudah habis waktunya sedikit-sedikit tapi diupayakan untuk antum ya bisa memahaminya, mengambil faedah darinya. Ya, nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya tentang asma Agar cepat, ya antum harus aktif. Disuruh Eropa jangan lambat-lambat. Iya. Subhanallah bihamdik. Syudulillahi ilahi anta astaghfiruka Assalamualaikum.